Thank you. daftar juara lomba Jangan 46 39 38 45 top karangan 88 sampai delapan terbaik untuk mulai 45 kita karangan 08 10 21 43 pot 2 dan 09 17 23 Dek. Thank you. panggilan tol slot berdiri nomor 10 sudah ditunggu sekali lagi panggilan tol slot berdiri nomor 10 sudah ditunggu tol ya selamat bagi juara di kelas murai batu sekali lagi selamat Untuk urutan selanjutnya setelah murai batu kami berjalan untuk kenari bebas. Monggo untuk kenari bebas.